Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patulah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amaru taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.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 Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang tidak punya landasan wahyu dalam ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam Islam atau dalam agama. Wa inna kulla bid'atin dhalalah dan perbuatan ibadah yang baru tidak berlandaskan mendengarkan wahyu bisa membawa pelakunya pada kesesatan, wa dalam hindaran kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka.